ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab usul aqaid ad-diniyah atau tentang ringkasan terkait perkara-perkara akidah yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir al sadi rahimahullahu taala yang mana dalam pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan asal atau masalah yang pertama yaitu perkara tauhid. Berikutnya Allah Taala menyebutkan tentang al fusani perkara yang kedua al-iman binubuwati nubuwwati anbiya'i beriman dengan kenabian seluruh para nabi secara umum yang baik yang kita ketahui namanya ataupun yang tidak baik yang kita ketahui secara umum atau secara global maupun yang kita ketahui secara rinci maka kita harus beriman terkait hal itu. nubuwah serta kenalian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Nabi-nabi Allah Subhanahu wa Nabi dan rasul yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Qur'an dengan nama-nama mereka, maka kita wajib mengimani secara perorangan. Karena Allah Ta'ala telah menyebutkan nama-nama mereka. Adapun yang tidak Allah Ta'ala sebutkan tentang para nabi sebut, maka kita imani secara umum. Terdapat hadis yang menyebutkan bahwasanya jumlah nabi adalah 124 ribu. Sedangkan jumlah para rasul adalah 313. Namun hadis ini didoakan oleh banyak para ulama sebagaimana diantaranya az namun sebagian ulama lain mensahihkannya seperti Ibnu Hibban. Maka keberadaan hadis ini dhaif tidak bisa dijadikan standaran bahwasanya jumlahnya pasti demikian. Namun kita tahu bahwasanya di antara para nabi, kita yakin bahwasanya di antara para nabi ada Allah taala ceritakan ada pula ya yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara khusus kita beriman kepada Rasulullah SAW karena beliau yang telah disebutkan kepada kita datang penjelasannya kepada kita maka kita wajib beriman secara rinci terkait beliau tentang apa-apa yang wajib diimani dari perkara-perkara yang menyebabkan kita masuk surga maka kita beriman kepadanya ada apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala "Wa wahal ashabna wa ala ayyahtamida wa yu'mina. Bi anna jami'al anbiya qad ikhtasahu Allah bi wahyihi wa ihsanihi. Dan asal ini atau potensi dibangun bahwasanya di atas keyakinan bahwasanya seluruh para nabi bahwasanya kita harus meyakini dan beriman bahwasanya seluruh para nabi qad bi wahyi wa insa'i Allah Ta'ala telah memberikan khususan dengan diturunkannya diturunkannya wahyu kepada mereka dan diutusnya mereka. Wajarahum wasai bainahu wa baina khalqihi fi syar'ihi Dan Allah Ta'ala menjadikan para nabi sebagai perantara antara ia dengan makhluknya dalam hal menyampaikan agama. Bukan dalam hal ibadah. Bukan dalam hal ibadah. Ibadah kepada para nabi salah. <coughs> Melainkan ia adalah perantara dalam menyampaikan wahyu. Dalam menyampaikan wahyu ya dan juga dalam menyampaikan agamanya. Wa Allah ayyadahu bil barahin ad-dalla ala sudqihi. wa sihhati ma ja'u dan bahwa Allah taala menguatkan mereka dengan bukti-bukti yang menunjukkan atas kebenaran mereka dan benarnya apa yang mereka datang dengannya, keberadaan mereka jujur, keberadaan apa yang dibawa adalah suatu hal yang benar, itu Allah Ta'ala buktikan dengan berbagai bukti. Dan tentunya bukti-bukti seperti ini sebut juga dengan mujizat, karena ia menjadikan orang-orang a'jiz. menjadikan orang-orang tidak mampu untuk menentang. Mujizat para nabi tentunya berbeda-beda berbeda-beda. Tergantung dengan jenis umat yang sedang dihadapi oleh Nabi Musa. Nabi tersebut. Di zaman Nabi Musa alaihissalam misalnya contohnya, di masa itu banyak sekali para penyihir. Maka Allah Ta'ala kasih mukjizat yang lebih hebat dibandingkan sihir-sihir mereka. Di zaman Nabi Isa alaihissalam misalnya, adalah masa di mana berkembangnya ilmu kedokteran. Maka Allah Ta'ala berikan mukjizat Nabi Isa di mana ia bisa menghidupkan yang mati. Lebih hebat dibandingkan kedokteran kedokteran Di masa Nabi Muhammad SAW adalah masa di mana orang Arab berlomba-lomba tentang kefasihan, maka turunkanlah Al-Quran jauh mengalahkan mereka semua. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW ini, Al-Quran ini jauh lebih hebat dibandingkan atau lebih utama dibandingkan mukjizat kemudian para nabi sebelumnya. Bukan dalam rangka membandingkan. Namun dalam rangka menunjukkan keutamaannya, ia lebih utama dibandingkan yang lain. Karena mujizat-mujizat Nabi yang lainnya berakhir dengan wafatnya mereka. Begitu mereka wafat, mujizatnya selesai. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mukjizatnya masih tetap lanjut sebagai mukjizat hingga hari kiamat. Meskipun beliau telah wafat. Wa annahum kata beliau kemudian akmalul khuluqi ilman wa amal adalah manusia yang paling sempurna dalam hal ilmu atau paling sempurna akhlaknya baik dalam masalah ilmu atau apa wa akmal al mereka adalah manusia makhluk yang paling sempurna betul ya al makhluk yang paling sempurna ilman wa amalan secara ilmu pengetahuan maupun secara amal. Maka tidak ada yang bisa melampaui mereka dalam kedua-duanya. Secara ilmu tidak, tidak pula secara amal. Ketika para sahabat sebagian sahabat datang dan menganggap apa yang atau bertanya kepada istri isi Rasulullah SAW tentang perbuatan Rasulullah SAW di rumahnya, lalu mereka mengatakan sebagiannya tidak akan makan uh, tidak akan makan daging atau sebagian mengatakan tidak akan menikah dan misalnya maka Rasulullah mengatakan bahwasanya ia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala namun beliau telah melakukan rasul maka para rasul adalah yang paling mulia dari sini dari amalan dia paling mulia dari yang juga paling mulia paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena seorang semakin tahu kepada Allah taala semakin bertakwa maka demikian pula para nabi mereka adalah yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa asdaquhu wa abar yang paling jujur, yang paling benar ucapannya. Di antara sifat nabi adalah jujur. Karena andai mereka jujur tentu kaum tidak akan menerima tersebut. Tidak akan menerima. Maka mereka adalah orang yang paling jujur. Wa akmaluhum akhlaqan wa a'malan dan yang paling sempurna dari sisi akhlak maupun amalan. Para nabi adalah orang yang sebaik-baik ah, adalah sebaik-baik orang akhlak. Maka apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW itu adalah akhlak yang baik. Meskipun bagi kita itu bukan suatu hal yang baik. Maka salah pemahaman kita. Kalau kita melihat suatu hal yang dilakukan oleh Nabi SAW, lalu kita merasa bahwa itu kurang baik, berarti pandangan kita terhadap akhlak adalah suatu pandangan yang salah. Melainkan ketika ia dilakukan oleh Nabi SAW, berarti itu adalah akhlak yang baik. Berarti itu adalah akhlak yang baik. Tatkala diingkari oleh Rasulullah SAW, maka berarti itu akhlak yang buruk. Meskipun kita menganggapnya bahwasanya itu suatu hal yang baik, maka salah anggapan kita. Karena semulia-mulia akhlak adalah akhlak para nabi. Dan tidak boleh kita menyandarkan kepada para nabi akhlak-akhlak yang buruk. Mengatakan tentang mereka memiliki akhlak yang kurang baik si ini dan si itu. Ada pernah sebutkan ya seorang mengatakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam memiliki sifat ya Alhamdulillah ya kata-kata dia Oh saya kurang sabar atau pemarah atau misalnya. Ini adalah kata-kata yang tidak pantas kalau diucapkan kepada seorang nabi. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang sangat sabar. Apa buktinya? Rasulullah SAW sendiri yang mengakui. Kalau terjadi sebuah kejadian, lalu Rasulullah mengatakan, Yarhamullah Musa. Tunggu Allah Ta'ala merahmati Nabi Musa alaihissalam. Qad uliya bi aksar min hadza fa sabar. Dia pernah dipuji dengan hal yang lebih besar dibandingkan ini dan dia bersabar. kuat dari Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh menyandarkan pada para nabi sifat-sifat yang buruk. Kesucikan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk seperti itu. Wa anna khassahum bi khasa'is wa la yalhaquhum fiha ahad. Dan bahwa Allah Ta'ala telah mengkhususkan mereka dengan berbagai kesusahan dan keutamaan yang tidak dapat ya dikejar atau dilampaui oleh orang pun padanya. Sifat-sifat yang baik yang disebabkan orang-orang mengakui bahwasanya orang itu adalah orang yang baik. Allah Ta'ala berikan kepada para nabi hal-hal seperti ini. Wa anna Allah barra'u min kulli khuluqin radhiyah. Dan bahwa Allah Ta'ala membersihkan mereka dari setiap akhlak yang tercela. Tadi telah disebutkan bahwasanya tidak boleh kita menyadarkan kepada seorang nabi dari kalangan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala siapapun itu dengan sebuah akhlak yang penting. Dan ini terlihat sekali. Ya, dan ini terlihat sekali di mana dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ketika penyebutan tentang Nabi diberikan sifat-sifat yang sangat mulia. Diberikan sifat-sifat yang sangat mulia. Berbeda dengan kitab-kitab sebelum yang telah diubah di mana di situ nabi-nabi disebutkan dengan sifat-sifat yang buruk. Ya, berapa nabi disebutkan dengan sifat-sifat yang buruk. Maka Al-Qur'an datang memperbaiki hal itu. Memperbaiki apa-apa yang mereka ubah dari kitab-kitab terdahulu, di antaranya ada tindakan mereka menjelek-jelekkan sifat para nabi. Wa annahum ma'sumuna fi ma yuballighuna 'anillahi ta'ala dan bahwasanya mereka maksum tidak memiliki kesalahan bima yuballighuna 'anillahi ta'ala. Dan apa-apa yang mereka mendengar atau mereka sampaikan dari Allah taala. Artinya seluruh wahyu yang Allah taala sampaikan melalui mereka tidak ada yang salah. Nah, seorang nabi misalnya bisa terjadi padanya kelupaan manusia. Bisa terjadi pada tertidur. Namun hal ini nggak akan mengurangi risalah yang ia sampaikan. Artinya Rasulullah SAW lupa dalam sholat misalnya. Pernah terjadi lupa dalam sholat. Namun kelupaan tersebut tidak akan beliau lupa menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika beliau lupa dalam sholat, beliau ganti kemudian beliau jelaskan hukumnya. Ya. Oleh karena ini artinya adalah bahwasanya mereka terlindungi dari kesalahan terkait apa yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin mereka lupa menyampaikan wahyu. Sebagian wahyunya terlupa, ter, eh, terlupa mereka menyampaikan. Tidak ada. Pasti mereka sampaikan. Pasti mereka sampaikan. Ya, mereka bisa sakit. Mereka bisa mengalami kelupaan. Mereka tidur dan misalnya. Namun hal-hal ini tidak akan menghalangi mereka dari menyempurnakan wahyu yang telah disampaikan kepada mereka. Menyempurnakan penyampaian wahyu yang telah disampaikan ya kepada mereka. Allah taala berfirman kul inna ma ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid. Katakanlah sebanyak aku manusia seperti kalian. Ini Bagian A, bagian B-nya yuha ilayya. Namun diberikan wahyu kepada Tuhan nama ilah kebelahu wahyu. Maksudnya ilah kalian adalah ilah yang satu. Maka dari satu sisi ia manusia dan satu sisi ia adalah orang yang diberikan wahyu. Maka tidaklah mereka akan ya terlupa terluput darinya untuk menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepada mereka. Kemudian fi لا يستقر illa al-haq dan bahwasanya tidak akan terbiarkan pada kabar dan juga apa-apa yang yang mereka sampaikan kecuali kebenaran kecuali kebenaran yang apa-apa yang mereka sampaikan pasti yang tertetapkan adalah suatu hal yang benar yang menetapkan adalah suatu yang benar. Ini isyarat tentang sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW yang diperselisihkan para ulama tentang kebenarannya. Yang dikenal dengan kisah Al-Gharani. Kisah Al-Gharani. Di masa Rasulullah SAW ya, masih di Mekah. Kisahnya adalah Ketika suatu hari Rasulullah SAW sholat dan membaca surat An-Najm. Ya, membaca surat An-Najm. Kemudian tatkala beliau sujud, maka seluruh orang-orang di belakang beliau sujud. Baik yang mukmin maupun yang sehingga beliau heran. Ternyata Disebutkan alasannya adalah tatkala Rasulullah SAW baca surat An-Najm tersebut di dalam kitab Afara'aitum Lata wal Uzza wa mana ats-tsalitsa al-ukhra. Ya. Alakumuz zakaru wa lahul unsa. Ya. Apa pendapat tentang Allah wal Uzza dan mana, Ya, yang ketiga yang lainnya. Apakah bagi kalian ya Tuhan laki-laki walahu dan bagi Allah taala anak-anak perempuan. Ketika sampai bacaan ini, syaitan menusukkan kalimatnya. Bukan Rasulullah mengucapkannya, tapi syaitan mengucapkan. Dikira orang-orang kafir ketika itu Rasulullah SAW yang membaca. Yaitu kalimat tilkal maratibul ula wa inna syafa'atuhunna la turtaja. Al-Gharani artinya adalah sejenis burung yang lehernya putih dan panjang ya yang tinggi yang terbang ya tinggi di langit maka syaitan menyelipkan kata-kata mereka adalah seperti burung-burung yang tinggi tersebut wa inna syafa'atuhum la dan sesungguhnya syafaat mereka diharapkan Orang-orang musyrik negara ini mengatakan, ini yang kita harapkan. Mereka nggak masalah dengan Rasulullah SAW menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka masalahkan apa? Keberadaan sembahan-sembahan mereka tidak merupakan pemberi syafaat. Keberadaan mereka nggak boleh menyembah sembahan-sembahan mereka juga. Mereka mengaku Allah Taala yang menciptakan, mereka mengaku Allah Taala yang mengatur. Mereka hanya mengatakan sembahan-sembahan ini berikan syafaat, maka kita minta kepada mereka. Tatkala cerita seperti ini, orang-orang musyrikin merasa ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, maka sebagai mereka pun melakukan itu, melakukan syukur. Maka Rasulullah SAW ya merasa mengatakan bahwa aku tidak mengatakan demikian. Dan Rasulullah khawatir ya bahwasanya beliau telah melakukan kesalahan dalam ucapan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya Wama arsalna membantah tentang apa yang terjadi. Yang menerangkan tentang tidak tersebut. Wama arsalna min qablika. Rasul wa nabi illa idza tamanna alqa syaitan fi umniyati yasallahu ma yuri syaitan thumma yuhkimu ayatihi Allahu alimul hakim iya ya'lamu ma yumni syaitan fitnatul lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyat wal Wal qasiyat umum. Wa innal zalimin la fi shiqaqin ba'id. Allah Taala firman dan tidaklah atau kami tidaklah mengutus seorang rasul, tidak pula seorang nabi sebelum engkau wahai Muhammad kecuali apabila dia memiliki keinginan mempunyai suatu keinginan syaitan memasukkan godaan-godaan dalam keinginan yang tersebut. Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan syaitan tersebut. Kemudian Allah menetapkan ayat-ayatnya. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana agar Allah menjadikannya sebagai atau apa yang dilontarkan syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan hatinya keras sungguhnya orang-orang yang zalim dan benar-benar dalam perselisihan ya berada dalam perselisihan kisah ini sebagian ulama mensohikannya karena asal kisah ini meskipun tidak secara rincinya namun asal kisah ini ada dalam ya sesuai dan juga disebutkan sebagai ulama tafsir ketika menyebutkan ayat ayat atau ketika menafsirkan ayat yang tentang kepada Rasul wala Nabi. Sebagian ulama lain mengingkari hal ini. Ya, sebagian ulama lain mengingkari hal ini. Bagaimanapun juga, tentu tetap pada akhirnya Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya apa yang dimasukkan tadi adalah bagian dari perkataan syaitan. Ini maksud dari kalam alim bahwasanya tidak akan dibiarkan pada apa-apa yang sabar sabarkan beliau kecuali hal yang benar. <clears throat> tidak akan tetapkan tentang hasbun kecuali ya hal yang benar. <clears throat> Ini makna dari pembahasan tadi. Ya. Kemudian selanjutnya Al-Mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan wa annahu yajibu al-iman bihim wa bi kulli Allah dan bahwasanya wajib beriman kepada mereka yaitu seluruh para nabi wa bi lima Allah kepada seluruh apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah taala Jikalau kita mengetahui secara tafsir, kita imani secara tafsir, secara rinci, namun yang tidak kita imani secara global. Adapun kitab-kitab umat terdahulu, bagaimana kita imani? Kita mengimani secara global dan mengimani apa yang dibuka oleh Al-Quran. Mengimani bahwa asal datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga mengimani bahwa mereka telah berubah. Oleh karena itu, kitab yang ada sekarang tidak bisa ya dijadikan acuan tidak bisa dijadikan acuan. Karena mereka telah melakukan perubahan-perubahan padanya. Maka kita melihat apakah Al-Quran menetapkannya, maka berarti itu adalah asalnya. Ya, Misalnya seorang mengatakan di Injil ini kalimatnya demikian, Al-Quran kok beda. Kita bilang, kita ambil di Al-Quran. Kenapa? Siapa yang lebih tahu tentang Injil yang megang atau yang mengucapkan? Allah Ta'ala tahu. Yang menurutkannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya menurutkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menurutkan Al-Qur'an juga. Maka kita mengimani apa yang disebutkan Allah taala dalam Al-Qur'an. Kalau berbeda dengan apa yang ada pada kitab-kitab mereka. Dan tidak diperkenankan bagi seorang untuk membaca kitab-kitab mereka. Ya, tidak diperkenankan seorang untuk membaca kitab-kitab mereka kecuali jika ia ingin membantah dan semisal. Hukum tidak boleh. Bagaimana ketika diriwayatkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bawa lembaran-lembaran dari kita kita pendahulu maka Rasulullah menegur dia atas hal itu. Ya. Wa mahabbatuhum dan wajib mencintai mereka wa ta'zim serta mengagungkan mereka. Rasulullah SAW bersabda la yu'minu ahadukum hatta kuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah seorang di antara kalian sempurna keimanannya hingga aku lebih ia cintai dibandingkan orang tua anaknya serta seluruh manusia. Wa anna atau sebelumnya kecintaan kepada Nabi SAW tentunya adalah suatu kecintaan yang dibangun di atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala menjadikan nabinya sebagai perantara wahyu. Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mencintai Nabi maka kita mencintai. Hukum asal tidak ada seorang makhluk pun dicintai karena zatnya. Satu-satunya dicintai karena zatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seluruhnya ya dicintai karena Allah taala memerintahkan. Hanya saja para nabi Allah alaihi tidak akan hilang darinya kenabian maka kita selalu mencintainya. Berbeda dengan kisahnya orang-orang beriman, kita cintai selama keimanan ada padanya. Selama keimanan ada padanya. Dia beriman maka kita cintai, kita cintai karena Allah Taala merintahkan untuk mencintai orang-orang beriman. Ketika ia jatuh pada kufuran maka hilang cinta kita <coughs> Ini pada manusia-manusia biasa selain para nabi. Sedangkan para nabi tidak mungkin kita hilang cintanya. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin hilang kenabiannya ya mungkin hilang kenabian itu lagi untuk ini Allah taala ala ala Allah bin Muhammad Subhanallah Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh